Tapi sebelum kita lanjutkan kita bacakan dulu tentang biografi Hamzah Khalaf dan Khalad. Dilihat di bagian depan riwayat Hamzah, beliau adalah Hamzah bin Habib Az-Zayyad. Kenapa dinamakan Az-Zayyad dari Zaid? Nah, akan datang nanti. Abu Umarah At-Taimi bil wala lahir pada tahun 80 Hijriah, nah, Hijriah dan meninggal pada tahun 156. Yang berapa usianya berarti? Berapa? Bisa hitung itu kan benda? Lahir 80 meninggal tahun 156. Usianya berapa berarti? Prabowo Berapa usianya? enam. Beliau adalah imamnya manusia dalam kiraah di Kufah, di Irak Setelah Asim, Asim Nabi Najud dan Amas Beliau seorang yang sikoh, terpercaya, hujah tegak di atas kitabullah, menjawid ahli dalam baca Al-Quran. Dan beliau juga seorang yang berilmu dalam faraid serta bahasa Arab, hafid dalam hadis. Ya Al-Quran, nah, ilmu faraid, ahli bahasa Arab, dan lain sebagainya, wara, zuhud, khusyuk. Taat kepada Allah tiada bandingannya. Pekerjaan beliau adalah berdagang dengan membawa minyak dari Irak menuju Helwan, ini. Sehingga dijuluki dengan Zayyad karena berdagang membawa minyak dari Irak menuju Helwan. Saya itu pulangnya dalam membawa mentega dan buah buah pala dari Hul, nah, Hulwan menuju Kufah. Dia berangkatnya membawa minyak, pulangnya membawa mentega dan buah pala. Ini tidak ada istilahnya celaan bagi seorang yang mengajar kemudian juga berdagang. Pekerjaan enam. Berkata Abu Hanifah rahimahullah tentang Hamzah ini ada dua perkara yang engkau telah mengungguli kami. Dan kami tidak berselisih tentang itu. Yaitu Al-Quran dan Faraid. Amas adalah guru Hamzah. Dan kalau melihat beliau, maka mengatakan ini Amr mengatakan ini tintanya Al-Quran. Habru Al-Quran. Hamzah mengatakan bahwa aku tidak membaca kitabullah melainkan dengan asar. Jadi ada jejaknya. Beliau mengambil ilmu Al-Quran dari Sulaiman Amas, Sulaiman bin Mihran. Demikian pula Humran bin A'yan. Demikian pula Abu Isa As-Sabi, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, ini guru-gurunya. Beliau memilih madhab Humran yang membaca dengan kiraah Ibnu Mas'ud dan tidak menyelisih Musaf Utsman. Banyak para kera'ah yang mengambil ilmu dari Hamzah di antaranya. Ah, ini murid-muridnya sekarang. Ibrahim bin Adhum, Hasan Al-Jufi, Sulaiman bin Isa, Kisai. Mereka yang paling agung. Itu Kisai. Yahya bin Zayyad Al-Farra, Yahya bin Mubarak Al-Yazidi dan sebagainya. Ini di antara murid-muridnya. Amr bin Tulhah mengambil bacaan Quran dari Abu Muhammad Yahya bin Wasab Al-Asadi. Ini gurunya gurunya siapa tadi? Hamzah, itu Amas. Itu mengambil dari Abu Muhammad Yahya bin Wasab Al-Asadi. Yahya mengambil bacaan Al-Quran dari Abu Shubal. Alqamah bin Qais. <laughs> Kami mengetahui Alqamah bin Qais adalah ibadah, jadi tiap harinya khatam Al-Quran sebanyak dua kali. Dan anaknya, dan anak saudaranya, Al-Aswad bin Yazid bin Qais. Demikian pula Zir bin Hubeish, Zaid bin Wahab, Ubaidah bin Amr As-Salmani, Masruq bin Ajda. Ini guru-gurunya rentetan dari guru-gurunya. Homron mengambil bacaan Quran dari Abdul Aswad Ad-Dili. Yang tahu ini ahli bahasa Arab, Abdul Aswad Ad-Dili. Dan Ubaid bin Nadlah juga Muhammad Bakir turunan Ali bin Talib. Ubadah bin Nadlah mengambil bacaan Quran dari Al-Qamah. Tak lewat dari qamah bin Qais. Ubaid bin telah mengambil bacaan Al-Quran dari Al-Qamah Abu Isam mengambil Al-Quran dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami ya, Abdullah bin Habib As-Sulami kalian mengetahui menjadi imam besar di halam selama 15 tahun bahkan ketika sakitnya pun tidak mau dibawa ke rumah ingin meninggal di masjid Nazir bin Hubeis, Asim bin Tomrah Harif bin Abdullah Alhamdani. Taib, ini guru-gurunya Abu Ishaq. Harith bin Abdullah bin Asim bin Domrah mengambil bacaan Al-Quran dari Ali bin Talib. Thalib. Ibnu Abi Layla mengambil bacaan Al-Quran dari Minhal bin Amr dan lainnya. Minhal bin Amr mengambil bacaan Al-Quran dari Sa'id bin Jubair. Yang mengetahui dibunuh oleh siapa? Hajjah bin Yusuf. Demikian pula mengambil dari Al-Qamah wal Aswad telah lewat dari Al-Aswad Ad-Dili. Al-Aswad bin Yazid. Nah. Ibn Wahab, Masruq, Asim bin Damrah. Nah. Demikian pula Ayat mengambil dari Ibnu Mas'ud dari jalur sampai ke Ali bin Talib dan juga jalur sampai ke Ibnu Mas'ud. Ja'far As-Sadiq mengambil baca Quran dari ayahnya yaitu Muhammad Bakir. Sedang Muhammad Bakir mengambil baca Quran dari ayahnya yaitu Zainal Abidin. Yang mengetahui Zainal Abidin yaitu ahli ibadah salat tiap harinya itu seribu rakaat. Zainal Abidin mengambil dari Husain bin Ali bin Talib. Ini melihat di keturunannya ini berarti keturunan Ali. Husain mengambil dari ayahnya yaitu Ali bin Talib. Lalu Ali dan Ibn Mas'ud mengambil dari Rasulullah SAW. Ini rentetan guru-gurunya sampai ke Rasulullah SAW. Berikutnya muridnya Khalaf dan Khalad. Khalaf bin Hisham. Beliau adalah Abu Muhammad Al-Asadi Al-Bazzar Al-Baghdadi. Dilahirkan pada tahun 1000 150 Hijrah, 6 Hijriah dan meninggal pada tahun 229 Hijrah. Hafal Al-Quran ketika usia 10 tahun. Usia 10 tahun sudah hafal al Quran. Dan mulai mencari ilmu ketika usia 13 tahun. Jawab para ayah terdahulu, ya betul-betul mementingkan Al-Quran. Usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Berbeda dengan santri-santri kita 10 tahun main-main. Ya, nah. Ketika sudah berkeluarga, belum sempat juga hafal al Quran. Ini termasuk kelemahan. Beliau seorang imam besar, alim, sikoh, terpercaya, zuhud. Nah, mentingkan akhlak dan ahli ibadah. Beliau berkata, pernah suatu hari aku tidak memahami suatu permasalahan. Permasalahan nahu. Hingga aku berinfak sebanyak 80 ribu. Hingga aku memahaminya. Eh, di antara upaya untuk bisa paham terhadap suatu permasalahan, itu dengan berinfak. Karena juga orang sakit, di antara sebab sembuh dari penyakit diantaranya dengan berinfak. Berkata Abu Bakar bin Ast Al-Amastah bahwa beliau khalaf menyelisih bacaan Hamzah sebanyak 120 huruf. Dikarenakan khalaf tidak hanya mengambil dari Hamzah saja, dari mengambil quran dari banyak guru. Beliau mengambil bacaan quran dari Sulaim bin Isa, ini. Abdurrahman bin Abi Hamad. Yang kedua mengambil dari Hamzah. Dan Abu Zaid Al-Ansari dari Mifdal Ad-Dabbi meriwayatkan huruf dari Ishaq Al-Musaibi Yahya bin Adam Dia juga meriwayatkan riwayat Ibnu Qutaibah dari Ubaid bin Akil Lejan Ibnu Sambul Al-Mutawwi'i baik secara langsung atau dengan mendengar beliau mendengar juga dari Kisai dari gurunya tidak hanya Hamzah sehingga ada beberapa huruf yang beliau selisihi. Beliau juga mengambil Al-Quran dan mengangkatnya dari ah- Ahmad bin Ibrahim. Dan juga mendengar dari Ahmad bin Yazid al-Hulwani. Berikutnya yang kedua itu Khalad. Beliau adalah Abu Isa bin Khalid Al-Syaibani Al-Sayrafi Al-Kufi. Meninggal tahun 220 Hijriah. Jadi disebutkan di situ lahirnya. Beliau seorang imam dalam kiraah, sikoh mujawid, ustadz, Dawabid mutkin. Mengambil bacaan Al-Quran dari Sulaim. Juga meriwayatkan dari Hussein bin Ali Al-Ju'fi. Hussein mengambil dari Abu Bakar. Beliau juga mengambil langsung, langsung dari Abu Bakar. Abu Bakar mengambil dari Asim. Beliau juga mengambil Al-Quran dari Ahmad bin Yazid Al-Harwani. Demikian pula Qasim Al-Wazan dan sebagainya. Perselisihan antara khalaf dan khalat tidak terlalu banyak. <clears throat> Sehingga langsung kita ambil riwayat dua-duanya. Berbeda dengan riwayat Kolun dan Wars. Nah, kita sendirikan karena banyak perbedaan dari sisi teori dan juga sisi kalimat. Perbedaan yang sangat banyak. Apalagi masalah imalah, itu luar biasa banyaknya. Kita lanjutkan berkaitan dengan izhar. Pada poin yang ke-9 kalimat irkab ma'ana ini khalaf membaca dengan izhar. Sedang khalad ada dua bacaan. Boleh izhar, boleh idgham. Kita baca dengan mana Ismail? Jadi khalaf dibaca dengan izhar. Kita baca irukab ma'ana sama-sama. Ulang. irukab ma'ana. Sedangkan Khalad ada dua bacaan. Boleh izhar, boleh idgham. Kita baca irukab ma'ana. Atau itu iru اركب maana Kemudian nun pada mim. Sin, mim. Jadi kalau yang lainnya dibaca itu kom di sini dibaca izhar. Yang mengetahui hayun tahura dibaca apa kemarin? Masih kan enggak? Hayun Tohro dibaca apa? Imalah apa? Imalah kubro. Kecuali pada kaf haya insya dibaca. Coba dilihat itu pada poin yang keempat Itu. Masih ya. Poin keempat, nomor yang keempat. Ahmad Arifat Hayun Tohur seperti Yasin, Toha, kecuali kaf, ayasot, hayanya ya yang diimalahkan. Jadi pengecualiannya hanya pada kaf, ha, ye, ain, sod. Itu aja. Berarti pada tosin di sini dibaca dengan t. Nah. Jadi sinnya tidak diidhamkan ke mim. Kita baca tesin mim. Sama-sama. terakhirnya N, sin. Nah. tesin Berikutnya berkaitan dengan wakaf. Ini agak sulit. Ini nah, wakaf ini hukum yang paling sulit. Makanya harus betul-betul faham di sini. Mulai ke sepuluh dan seterusnya. Ini tentang baca wakaf. Jadi kalau tidak faham ini, tentu tidak bisa baca dalam kerah Hamzah. Hamzah sukun ketika wakaf dibaca itu dibaca ibdal. Ini hamzah sukun. Wakof. Yang pertama hamzah di tengah dengan sendirinya. Dengan sendirinya itu di tengah. Seperti makul adzib al mukminun. Dibaca ibdal. Kita baca ini ketika wakof, Al-mu'minun. Sama-sama. Makul. Makul. Azib. Azib. Nah, itu cara berhentinya. Ini kalau wasol tetap al-mu'minun. Misalnya wal mu'minun wal mu'minat misalnya. Nah, itu dibaca kita yang pertama wal mu'minuna wal mu'minat itu. Karena al mu'minun yang pertama itu dibaca wasal, al mu'minat yang kedua dibaca waqaf. Jadi harus dibedakan. Berikutnya hamzah di tengah hidahuli huruf. Seperti fa'tu. Kita baca fatu sama-sama Kalau dibaca terus, maka dibaca sama, sukun. Fa'tu surah Sama-sama. Fa'tu Ketika wakaf, fa'tu. Ulang. Fa'tu. Nah, wasal, fa'tu surah. Berikutnya hamzah di tengah kalimat kalimatnya di sini. Al-hudatina sama-sama. Al-maliku al Kalau kalian nanti dimulai dari itu nih, maka sama dilihat jadi Pertamanya apa? Jadi kalau pertamanya itu untuk mah mengikuti wau gitu. Al maliku tuni. Tapi kalau dimulai dari itu nih bacanya ya itu nih ah begitu sama-sama. Al maliku tuni. Al -maliku. Nah, berikutnya hamzah sukun lazim. Jadi memang aslinya sukun. Ini juga ibdal ketika wakaf. Am lam yunabba sama-sama. Am lam yunabba. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Nah. Itu kalau baca terus. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Sama-sama. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Berikutnya. Hayyi. Sama-sama. Hayyi. Kalau wasol hayyi lana min amrina rasyada. Sama-sama. Jangan lupa, sektahnya sudah lewat. Hai lana min amrina rasyada. Ulang. namanya hamzah sukun aib. Nah. Jadi sukun karena ada sebab. Kita wakaf. Ini mru'un misalnya. Bagaimana bacanya dengan dengan ibdal? Ini mru sama-sama. Mustahzi. Mustahzi. Al-mala. Nanti mungkin orang akan bingung nanti. Ini meru nah. nah. Imrah nanti kalau apa imroah imru imruun imru al mala kadang nanti orang Indonesia ketika kita bacakan kira hamzah bingung artinya apa berikutnya hamzah berharokat ketika wakaf dibaca nakal dengan menghilangkan huruf hamzah. Nakal dengan menghilangkan huruf hamzah. Diperhatikan. Jadi hamzah yang dihilangkan kemudian harokatnya harokat hamzahnya diberikan kepada huruf sebelumnya. Mafhum al-mafhum. Ya misalnya pada Quran di sini. Ketika wakaf menjadi Quran sama-sama. Hasilnya Quran. Hamzahnya dibuang. Lalu harokatnya hamzah diletakkan di mana? Di huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya apa? Emang bingung sendiri kalian. Nah, perhatian. Huruf sebelumnya apa? Ro. Tinggal letakkan situ. Harokatnya Hamzah diletakkan pada Hamzah yang dibuang. Berarti Quran. Nah. Allamal Quran. Sama-sama. Kalau mas ulam jadi apa? Ah? apa? Masula sama-sama. Masula. Kalau al-afidah gimana Ah, bagaimana? Siapa siapa yang bisa? Hah? Alafidah, ah gitu. Alafidah ini karena nanti masuk di bagian sebelumnya al di situ. Ketika wakaf menjadi alafidah sama-sama Dif'un Bagaimana? Difu sama-sama. Al khaba al khaba'a bagaimana? Al khaba. Nah, wahakala. Ya, Hamzah berharokat ketika wakaf dibaca nakal. Ha. Berikutnya Hamzah di tengah. Sekali lagi dipahami betul. Kalau tidak faham, tidak bisa baca. Ini paling sulit. Hukum wakaf ini paling sulit. Hamzah di tengah didahului alif. Yang didahului oleh alif. Hamzahnya di tengah. Dibaca tasil dengan mat dan qasr. Dan mat lebih didahulukan. Anda nah, melihat hamzahnya di mana tadi? Hamzahnya di tengah. Tapi sebelum hamzah itu ada alifnya. Nah, ini hamzahnya dibaca tasil, kemudian matnya itu boleh boleh koser, boleh mat. Koser itu hanya dua harokat. Kalau mat itu enam harokat. Bedakan di sini koser. Koser kan dibaca pendek, Kadang koser dalam mat itu artinya dua harokat. Kalau mat artinya enam harokat. Tapi kalau kiraah hafus ya 45 itu kalau umat. Tergantung ini kiraahnya siapa. Kalau ja'ala bagaimana cara membacanya? Siapa yang bisa? Hah? Sudah kita ingat sebelumnya itu J ya enggak? Jana tasil. A-nya dibaca tasil. Jana sama-sama. Bukan ana. Tasil a. Nah. Jana ulang. atau J-nya dibaca dua harokat. Jana ulang. Jana. Ini namanya koser. Nam Jana namanya koser. Contoh berikutnya. Doa. Ah, bisa enggak? Baca. bukan sama begitu. Udah besok teruskanlah besok waktunya.